Mereka bunga Palestina yang bermain di atas reruntuhan negerinya. Mereka bunga Palestina yang belum sempat mencium ayah-ayah mereka sejak mentari terbit. Bayi demi bayi telah lahir, menangis, menangis bersahutan dengan desingan peluru-peluru Yahudi. Satu persatu berguguran. Semoga syahid yang mereka dapatkan. Mereka bunga Palestina. Ayah-ayah mereka terkurung dalam terali besi di belakang penjara hina yang tidak pantas dihuni manusia. Hari raya datang sampai hari raya berikutnya, di mana ayah-ayah mereka ataukah telah wafat tanpa mereka dapat melihatnya sampai hari kiamat. Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Bunga Palestina. اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين Kaum muslimin di Palestina diperangi oleh orang Yahudi. orang-orang yang terbunuh di sana. Mudah-mudahan Allah berikan mereka syahid di jalannya. Kita bersimpati terhadap kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah di Palestina. dan kita mendukung perjuangan mereka untuk membebaskan Palestin. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dari dahulu dan sekarang juga mencurahkan perhatiannya untuk Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestin. Bahawa tidak ada putus asa di dalam kehidupan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan dini. akan memantapkan agama Allah wal aqibatul taqwa. Kemenangan akan selalu dipegang oleh orang yang bertakwa. Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Bunga Palestina. <laughs>